Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Ma'asral muslimin muslimat Bapak ibu saudara-saudara sekalian Yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Suatu saat Nabiullah Sulaiman alaihi salam sementara ceramah Kira-kira seperti saya sekarang Begitu lagi asiknya beliau ceramah Tiba-tiba datang tamu tak diundang dan berkatalah tamu tadi Assalamualaikum ya Rasulullah Nabi menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Mari kita masuk, masuklah tamu tadi. Nabi melanjutkan ceramahnya. Belum selesai Nabi ceramah, tiba-tiba tamu tadi berkata, "Ya Rasulullah, karena ada pekerjaan saya sangat penting, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan, saya minta izin pamit dulu." Nabi lalu berkata, "Silahkan Anda berangkat." Pergilah tamu tadi. Sepeninggal tamu tadi, Nabi lalu bertanya kepada sahabatnya, Saudara-saudara sekalian, ada yang tahu siapa itu tadi tamu? Tidak Raya Rasul. Anda yang lebih tahu. Nabi lalu menjelaskan, itulah tadi yang memisahkan dengan segala orang yang kita cintai di dunia ini. Itulah tadi yang memisahkan dengan segala barang yang kita miliki di dunia ini. Itulah tadi yang memisahkan antara jasad dengan roh kita. Itulah malaikat pencabut nyawa yang setiap kali datang pasti ada yang ingin diambil dan tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan selesai berkata begitu tiba-tiba ada anak muda dari belakang diangkat tangannya ya Rasulullah itu tadi malaikat pencabut nyawa betul tidak kembali sebelum diambil yang diinginkan iya dia bilang ini anak muda panrah mantunaki kudu kenapa semenjak dia datang sampai pulang saya terus dia lihat-lihati dia bilang Nabi Sulaiman, hati-hati kau anak muda, barangkali kau itu mau ambil, jangki main-main. Dia bilang, eh, barangkali kau diinginkan. Dia bilang, ini anak muda ya Rasulullah, kalau begitu bawa sejauh Bawa sejauh saya sampai dia tidak dapat ke ini tadi. Nabi Sulaiman katakan, tunggu, saya panggilkan kau angin. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman, pandai memerintah angin. Angin, tolong kau terbangkan anak muda ini, bawa sejauh dia inginkan. Siap. Lalu turunlah angin, diterbangkanlah anak muda ini kiri kanan kiri kanan jauh dia pikir dia tidak mudah jauh mak tidak ada apa mani tadi angin angin turunkan saya pas turun baru satu langkah kakinya diinjakkan di tanah ketemu itu tadi tamu dia bilang eh dari mana kok dari tadi saya tunggu kok Ces makanya saya tinggalkan tempat tadi karena di sini takdirmu meninggal akhirnya meninggal di tempat itu apa hikmah dari kisah ini membenarkan firman Allah yang berbunyi kullu nafsin saikatil maut tungke-tungke maki nyawae pasti mati semua yang hidup pasti akan mati biasanya memang kalau kita cerita kematian pak itu anak muda langsung orang tua nak lihat lihat yang sudah pensiun yang sudah putih rambutnya apa maksudmu Jess? barangkali nabi bilang yang tua dulu tidak yang namanya kematian asal ada nyawa dalam diri kita standby 24 jam orang tua mati anak muda mati tong pejabat mati rakyat biasa mati tentara mati polisi mati orang kaya mati dokter mati juga Ustad di belakang sedikit <laughs> eh kalau ustaz duluan siapa tak sia ibu <laughs> tapi kalau saya pak tidak ada persoalan bapak-bapak duluan saya di belakang boleh atau saya di belakang bapak duluan boleh juga bapak ibu yang saya muliakan bicara tentang kematian biasa ada yang tanya sama saya Ustadz apakah kalau ada orang meninggal otomatis sudah sampai ke akhirat apakah kalau ada orang mati sudah langsung sampai ke sorga atau neraka jawabannya tidak betul untuk sampai ke akhirat itu ada pintu-pintu yang harus kita lewati untuk sampai ke akhirat itu ada tangga-tangga yang harus kita lalui pintu dan tangga apa saja yang kita lalui pertanyaan inilah yang coba kita jawab pada taklim kita kali ini tangga-tangga menuju ke akhirat sengaja saya sampaikan tema ceramah ini untuk kita jadikan oleh-oleh pulang ceramah karena kadangkala ada orang pulang ceramah pak tidak ada oleh-olehnya kecuali dos-dos isinya satu jalan kotek satu air belum sampai di rumah habis nih bahkan ada ibu-ibu pulang majelis taklim saya tanya bu bagaimana pengajiannya Alhamdulillah bagus kita wah bagaimana ceramahnya hebat memantung itu tadi ustaz ceramah jago apa Nabi bilang ku lupa nih, ibu bapak yang saya muliakan ini tangga-tangga menuju ke akhirat dalam kitab Tanbihul Gafilin yang dikarang oleh Abu Laid as samarakandi bab maut dijelaskan bahwa untuk sampai ke akhirat itu ada empat tangga yang kita lalui mari kita simak satu demi satu yang pertama ada yang disebut tangga sakaratil maut apa itu sakaratil maut orang Bugis katakan ipamadangi bagaimana kondisi dan keadaan orang menghadapi sakaratil maut tergantung amalnya kalau waktu sehat agamanya Islam tingkah lakunya islami perbuatannya islami insya Allah sakaratil maut dan mati dalam keadaan Islam sebaliknya kalau ada orang waktu sehat agamanya Islam tingkah lakunya rasu rasu perbuatannya kajili-jili mau mati nanti kajili-jili tong tergantung amalnya kalau ada orang waktu sehat agamanya Islam pagi-pagi mendomi duhur mendomi lagi asar belum berhenti maghrib masih itu dia kerja isa selesai pergi lagi sampai pagi kalau ada orang seperti ini saja kerjanya nanti kalau mau mati kasih pegang cepat domi enak itu matinya berarti kalau begitu Ustadz ada orang Islam mati dalam keadaan Islam ada juga orang Islam mati dalam keadaan kafir betul tidak semua kita ini mati dalam keadaan Islam tergantung amalnya dalam buku yang sebut tadi dijelaskan bahwa ketika orang menghadapi sakaratil maut kondisi dan keadaannya sangat haus begitu, begitu hausnya kata Nabi biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan tidak akan mampu mengobati rasa hausnya dan ketika haus tersebut iblis tahu misalnya saya sakaratil maut wah ini terakhir saya goda si dasar maka datanglah jin setan memanfaatkan segala kekuatannya untuk menyesatkan kita dia datang kepada yang bersangkutan dasar haus kok saya bilang iya haus kali kah ini dia bilang setan tunggu mi saya kasih kau air Alhamdulillah kalau orang baik agamanya lalu setan katakan ini ada air saya kasih kok kasih mapale dia bilang setan tunggu saya kasih kau ini air ada syaratnya lalu saya berkata apa syaratnya gampang kau bilang saja menyesal menyembah Allah akidah kita yang dia mau rusak kau bilang saja menyesal menyembah Allah kalau orang bagus agamanya dia akan katakan ishab ya dia lempar itu setan lebih baik saya haus sampai mati daripada saya menyesal menyembah Allah pergi kau setan setan tidak berhasil menggoda kenapa? dia bagus agamanya tapi ketika orang yang sakaratil maut tidak bagus agamanya pabotorok, kajili-jili, panrasu-rasu datang setan dan bilang ah ini temanku jini biar saya tidak goda tergoda mi lalu setan katakan kau bilang saja menyesal menyembah Allah tidak bisa saya ucapkan kenapa bibirku sudah tidak bisa bergerak lalu setan tidak putus asa dia bilang kalau kau tidak bisa ucapkan matamu saja kau kasih goyang matamu bawa nau pakai dok kemudian yang bersangkutan katakan tidak bisa lagi mata saya juga sudah kaku tidak bisa bergerak setan tidak putus asa dia masuk dari pintu yang lain dia bilang kalau begitu iakan saja dalam hati kau bilang saja iya dalam hati karena orang tidak bagus agamanya dia pun kemudian berkata iya saya menyesal menyembah Allah selesai dia berkata begitu datang malaikat pencabut nyawa cabut rohnya matilah dia dalam keadaan kafir karena menyesal menyembah Allah inilah yang disindir oleh Allah dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan wahai orang-orang yang beriman masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu begitu banyaknya orang Islam mati dalam keadaan kafir sehingga setiap hari Jumat itu tidak sahot pada Jumat kalau tidak dibaca itu ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hakka tukati wahai orang-orang yang beriman bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa wala tamutunna dan janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa banyak sekali di antara kita Islam agamanya tapi matinya dalam keadaan kafir. Ibu bapak yang saya muliakan, kembali kepada tentang sakaratul maut. Perlu saya informasikan bahwa sesungguhnya orang keluar rohnya dari badannya, pintu keluarnya beda-beda. Ada yang keluar dari telapak tangannya, ada keluar dari telapak kakinya, ada yang keluar dari mulutnya ada juga yang keluar dari pandangan matanya tergantung persiapannya ketika dia hidup ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa malaikat kau cabut rohnya dari telapak dari arah mulutnya malaikat kau cabut rohnya dari arah mulutnya datang malaikat periksa mulutnya naik melapor kepada Allah ya Allah saya tidak bisa lewati dari arah mulutnya kenapa mulutnya selalu pakai ngaji mulutnya selalu pakai bersikir mulutnya saudara pakai berdakwah mulutnya saudara pakai ceramah amam maknake penceramah hari ini saja empat kali mak konser tapi ibu-ibu yang penggosip yang suka mau naurus urusannya orang itu nanti setengah mati menghadapi sakaratul maut lalu naik lagi malaikat ya Allah saya tidak bisa cabut dari arah mulutnya Allah katakan kau periksa dari alat telapak kakinya periksa lagi naik lagi menelpon ya Allah tidak bisa selewati dari telapak kakinya kenapa kakinya selalu dipakai pergi berjamaah ke masjid kakinya selalu dipakai pergi ke pengajian kakinya selalu dipakai pergi menolong sesamanya manusia kakinya selalu dipakai pergi dakwah kakinya selalu dipakai pergi ceramah amam maksudnya kaki selalu dilangkahkan ke tempat-tempat ibadah tapi kaki-kaki bapak-bapak yang selalu ke tempat-tempat dugem pergi biliar kemudian botoro setengah mati menghadapi sakaratil maut lalu malaikat naik lagi melapor tidak bisa dari telapak kakinya Allah katakan kalau begitu kau cabut rohnya dari telapak tangannya periksa telapak tangannya tidak bisa selewati ya Allah kenapa tangannya selalu dipakai bersedekah tangannya selalu dipakai mengelurkan bantuan orang susah tangannya selalu membantu sesamanya manusia Bapak ibu yang rajin bersedekah insya Allah sakaratil maut aman tapi kita yang pelit seke kikirigan lapaku jambatan setengah mati nanti menghadapi sakaratil maut tapi alhamdulillah pak berapa terakhir-terakhir ini banyak sekali orang mau bersedekah apalagi mendekati pemilu kemarin uh rajin caleg pak rajin sekali bersedekah tapi tidak ikhlas akhirnya apa tidak terpilih ada caleg pak tidak terpilih bagus tonji karena ketawa ji terus masalahnya biar tidak ada orang ketawa Tommy malah asal dikasih anak-anak tahu iya. lalu Allah katakan kalau begitu kau cabut rohnya dari arah matanya lalu Allah akan perintahkan kepada yang bersangkutan kepada malaikat kau tulis namaku di telapak tanganmu lalu kau suruh pandang dia ditulislah namanya Allah di telapak tangannya lalu disuruh pandai yang bersangkutan keluar rohnya dari pandangan matanya Bapak Ibu yang profesi medis Tentu pernah kita lihat ada orang pak kakinya sudah tidak bisa bergerak tapi arah wajahnya masih bisa bergerak. Ada orang ketika menghadapi sakaratil maut arah atasnya sudah tidak bisa bergerak tapi kakinya masih bisa bergerak. Kemungkinan itu keluar rohnya dari telapak kakinya. Tergantung persiapannya ketika hidup. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bicara lagi tentang sakaratil maut. Ketika orang keluar rohnya, perlu kita ketahui bahwa yang paling tersiksa menghadapi sakaratil maut adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya ini kisah nyata bukan cerita ini sebutlah sahabat nabi bernama Alkama. ketika menghadapi sakaratil maut ini Alkama bagus sekali agamanya sholatnya baik puasa Senin Kamis tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa sahadat didoakan oleh Bilal dituntun oleh Bilal la ilaha illallah Alkama cuma katakan la la tidak bisa lapor sama Nabi ya Rasulullah Alkama sakaratil maut tidak bisa sahadat tolong anda doakan Nabi katakan wih kenapa bisa nah bagus sekali agamanya itu anak didoakan oleh Nabi tetap tidak bisa Nabi lalu berkata eh pasti ada dosanya besar ini kau cari orang tuanya cari bapaknya ternyata sudah meninggal cari ibunya ketemu Bilal katakan ibu anak tasial kama sakaratil maut tidak bisa sahadat mungkin ada dosanya sama ibu apa Nabi bilang ibunya hmm, nah ada apa kenapa kurang ajar memang tuh itu anak setengah mati saya hamilkan setengah hidup saya lahirkan bersusah payah saya besarkan setelah ada istrinya lebih sayang istrinya dari saya pernah satu saat saya ke rumahnya saya baru mau buka pintu rumahnya saya dengar dia bilang sama istrinya sembunyi kau cepat itu kacang datangi mama akhirnya tidak jadi masuk mamanya menangis sejadi-jadinya Sejak itu tidak pernah lagi diinjak rumahnya. Dilaporlah hal ini kepada Nabi. Nabi lalu berkata, "Wih, malopo tu dosana. Besar dosanya itu anak. Panggil orang tuanya." Datang ibunya. Nabi jelaskan, "Ibu, maafkan anaknya. Saya tidak mau ya Rasul. Kurang ajar itu anak. Kalau begitu, betul ibu tidak mau maafkan anaknya, jalan satu-satunya lebih baik saya bakar api dunia daripada api neraka yang bakar." Ibunya katakan, "Silakan." Nabi katakan, "Kumpulkan kayu. Nyalakan pas nyala besar tanya lagi ibu betul tidak mau maafkan anaknya betul ya Rasul Nabi katakan angkat diangkat rame-rame lemparkan begitu mau dilemparkan masuk ke bara api ibunya berteriak ya Rasulullah jangan kau bakar anakku memang dia kurang ajar durhaka tapi kedurhakaannya tidak ada artinya ketimbang penderitaan saya melahirkan dia saksikan ya Muhammad saya ampuni seluruh dosa-dosanya anakku begitu selesai dia katakan saya maafkan dosa-dosanya anakku Lalu Nabi katakan, letakkan kembali. Diletakkan, lalu dibimbing dengan bersusah payah pun akhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Apa hikmah dari kisah ini? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang mulia Rasulullah Muhammad SAW tidak bisa selamat karena durhaka kepada kedua orang tuanya. Apalagi kita. Nah sekarang bagaimana kita lihat anak-anak tak sekarang Kita anak-anak tak sekarang tambah tinggi sekolahnya, tambah tinggi kurang ajarannya tambah tinggi sekolahnya tambah tinggi kalasinya coba begitu anak-anak pak mahasiswa magaya tuh sudah magaya dongok, sudah dongok lali lagi dijualkan sawah di kampung dengan harapan pulang kampung bawa gelar sarjana apa dibawakan bapaknya bukan sarjana apa cucu mapat tampilah cilaka coba makin anak-anak sekarang tidak ada lagi tata keramanya Makanya kadangkala kalau saya pulang kampung ditanya sama orang tua Ustadz, kenapa sekarang banyak sekali sarjana menganggur? Saya bilang salah satu penyebabnya waktu kuliah kasih bodoh-bodoh orang tuanya. Alasan pembayaran SPP, alasan uang kuliah, alasan praktikum, nah belikan cewek, ceweknya. Anak baik nani patap pasak. Cuma gitu. Nah sekarang pertanyaan, kenapa anak tak begitu? Bapak saya mau yakinkan kepada kita, Bapak Ibu para dokter, para ulama sekarang yang berhasil sekarang bukan prestasi kita tapi prestasinya orang tua tak kalau mau lihat prestasi tak hasil buatan kita anak-anak kita itu prestasinya kita sekarang berapa banyak orang saya lihat berhasil di kantor dimuliakan, dihormati sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya ketahuilah bahwa surganya orang tua di dunia ini adalah ketika anaknya mengikuti orang tuanya nerakanya orang tua di dunia ini ketika anaknya tidak nurut sama anak-anaknya dan kenapa anak-anak kita banyak durhaka satu kita kasih makan anak tak barang haram bagaimana anak mau soleh dan soleh kalau SPJ palsu kita kasih makan selalu ada surat jalan surat jalan baru tidak ada perjalanan ini orang-orang yang suka pakai SPJ palsu nanti kalau mati disuruh jalan terus di neraka eh, jalan aku, aku suka sekali jalan di dunia dulu tuh eh, aku kasih jalan kau sekarang Ibu bapak yang saya muliakan, ini yang pertama. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya setengah mati menghadapi sakaratul maut. Lalu ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau sudah meninggal orang tuaku Ustaz? Misalnya anak-anak yang ditinggalkan almarhum. Begitu mau berbuat baik kepada orang tuanya, ada tiga caranya kata Nabi. Yang pertama, mendoakan. Apa yang kita minta? Dengar baik-baik. Ahli waris yang ditinggalkan. Mendoakan orang meninggal, pertama, Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku dua terima amal ibadahnya tiga lipat gandakan segala kebaikannya empat lapangkan alam kuburnya saya ulangi ya Allah ampuni dosa orang tuaku terima amal ibadahnya lipat gandakan segala kebaikannya lapangkan alam kuburnya lalu tutup dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhumaka marabbayani sagira Ustadz, saya tidak tahu bahasa Arab Ustadz. Tidak usah bahasa Arab. Tidak ada kewajiban, tidak ada ayat, hadis maupun fatwa ulama yang mewajibkan berdoa memakai bahasa Arab. Silahkan bahasa Bugis boleh, bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa hari-hari kita. Kata Nabi, silahkan berdoa memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa yang paling gampang kita mengerti. Daripada bahasa Arab kita tidak ditahu artinya, setengah mati maki berdoa nah bila malaikat oi apa maksudmu kau mau doakan mamakmu nah kau minta hujan itu dong kenapa dia tidak tahu apa dia baca itu pernah saya dapat ibu di yang itu kan banyak padoja ya di yang pemakaman yang situ kan banyak padoja biasa toh yang sudah coklat-coklat misongkonya ternyata banyak tidak tahu bahasa Arab ada ibu-ibu gaul datang nih Nabi bilang padoja doakan memaku, dia bilang duduk maki sama-sama mi berdoa sama-sama tidak tahu bahasa Arab nah cambuk mini Doja. Allahumma gfirli Nabi bilang ini bu amin wali walidayya amin warhamhuma kama rabbayani sagira amin dalam hatiku kasihannya ini ibu nah kira mamaknya didoakan padahal mamaknya pak doja na doakan apa artinya itu tadi Allahumma gfirli ya Allah ampuni dosaku Nabi bilang ini bu amin dosa ada padonya, wali wali daya kedua orang tuaku nabi lagi ibu amin orang tuanya padonya sudah dikasih padonya amplop dikasih sarung dikasih pisang disuruh doakan mama, mamata mamanya ada doakan kasihan deh lo tidak harus bahasa Arab yang kedua berbuat baik kepada orang tua yang pertama tadi mendoakan yang kedua bersedekah atas nama orang tua Ustadz saya mau dingin kuburannya orang tuaku kirimi pembeli AC di masjid insya Allah Adam itu Ustadz saya mau terang kuburnya orang tuaku kirimi pembeli lampu di masjid insya Allah Adam itu lampunya 200 ribu insya Allah kira-kira 2 watt lampunya 100 ribu 1 watt 50 ribu lilin 10 ribu korek 1000 obat nyamuk ya ketawa aja serius kayak ini tergantung tapi kita kalau mau bersedekah pak pikir pikir pikir ini tolong saya ini orang kaya ini bagus tong itu kalau di dunia kamar tidur tak ber AC mati ki juga nanti ber AC juga bagaimana caranya sedekah rajin bersedekah dan demi Allah tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah pernah kita baca Haji Bedu bangkrut gara-gara sedekah yang banyak bangkrut gara-gara apa selingkuh kenapa dikatangi sama cewek nah pak belikan kulkas kalau tidak aku telepon istrimu sudah dibelikan kulkas nah bilang tidak televisi lagi kalau tidak aku bluetooth ini potonu <laughs> eh. habis gara-gara maksiat nah ibu bapak yang saya muliakan sedekah atas nama orang tua ada lagi yang bilang tidak sampai ustaz mau bukti bahwa sedekah itu sampai mau bukti pak mau mati maki saya kirimi ki sedekah karena ini namanya alam gaib pak tidak bisa dilogikakan tidak bisa diakal-akali hanya bisa diyakini kemudian yang ketiga cara berbuat baik kepada orang tua sebelum meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya ini biasanya kita kalau meninggal orang tua tak saudaranya bapak paman anto tante kita sudah tidak kita kunjungi apalagi kalau dia miskin datang ke rumah tak belum pi masuk rumah bengkok mi tak bawa beras 50 kilo ayam dua ekor bulan nanti minta 500 ribu nah, orang seperti ini termasuk anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya sidang jamaah yang saya muliakan kembali lagi tentang sakaratil maut nah ketika berpisah jasad dengan roh itulah kematian tentu kita mau menghadapi sakaratil maut ini dengan baik bagaimana resepnya agar bisa menghadapi sakaratil maut dengan baik kata Rasulullah man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat di penghujung hidupnya pasti masuk surga itu Nabi jamin asal dia sempat mengucapkan dua kalimat syahadat kini sampai mati pasti masuk surga pernah kan selesai ceramah begini tiba-tiba anak muda bilang ika gampang itu pare ustaz mau pakai mati baru dibaca itu bilang memangnya akal bicara kalau orang mau mati pak bukan akal bicara tapi amal Jangankan sakaratil maut, orang menikah saja. Pernah kira orang menikah? Coba dituntun Ashadu alla ilaha illallah. Menikah Pak, apa dia bilang? As ulangi, ashadu ulangi, salai Ashadu apa? Ashadu ashadu. Coba itu banyak yang tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, apalagi sakaratil maut. Kita kan selalu ber, eh, memakai pepatah ala bisa karena biasa ketika dia sehat rajin bersahadat ketika dia hidup rajin sahadat insya Allah sakaratil maut nanti menghadapi dengan baik ibu bapak yang saya muliakan kembali lagi tentang sakaratil maut yang kedua kalau mau menghadapi sakaratil maut dengan baik setelah memperbanyak latihan dua kalimat sahadat kiraatil Quran perbanyak membaca ayat suci Al-Quran ini kisah nyata bukan cerita ini ada ibu-ibu di rumah sakit Wahidin Sudirohusodo sakaratil maut kira-kira usianya ini ibu 52 tahun sudah satu minggu sakaratil maut tidak mati-mati ingat kalau ada orang lama sakaratil maut berarti lama itu disiksa saya kasihan saya bacakan surat yasin telinganya saya bisik ibu ikut ki saya bacakan ki yasin Bismillahirrahmanirrahim yasin dia bangun pak nah lempar ke botol aqua pergi kau jangan kau mengaji di sini panas telingaku eh, saudara barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya saya ulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dan lempar lagi saya. Basah bajuku, saya baru sadar, oh ini mungkin peringatan dari Allah. Saya tinggalkan. Saya tanya anaknya, ibu-ibu, pintar jika itu mengaji tak Tanah bilang, itu mikodo mama ajiku tidak natau tahu mengaji. Masya Allah, haji tidak natau mengaji. Ini haji kajili-jili ini Masya Allah, haji tidak tahu ngaji. Seandainya saya menteri, menteri agama, Pak, syaratnya orang naik haji harus pintar ngaji pasti turun pendaftaran sekarang banyak sekali orang pergi haji tidak tahu ngaji artinya kalau mau menghadapi sakaratil maut banyak latihan ngaji coba kita lihat sekarang pak apresiasi kita kepada Al-Quran coba lihat coba lihat umat yang lain kalau beribadah hari ahad saya lihat biasa itu anak muda di mana dia simpan kitabnya mereka begitu bangganya pak di dadanya disimpan itu kitabnya sambil nunggu angkutan kota begitu mahasiswa saya suruh bawa Quran di mana nasimpan simpan pak di belakang pantang pak nah sembunyi pak malu bawa Quran demi Allah pak kalau ada di sini mengaku Islam tidak tahu ngaji nanti alam akhiratnya gelap kenapa bahasa resminya akhirat bukan bahasa Arab tapi bahasa Al-Quran ketika dia tidak tahu ngaji demi Allah tanya jawabnya nanti dia tidak bisa jawab Ketika ditanya sama malaikat karena tidak tahu ngaji, tidak tahu jawabannya. Makanya kalau ada tidak tahu ngaji sini Pak, mulai besok belajar memang Terlambat nih Ustaz, masa baru kita mendaftar TKTPA? Ya, terlambat memang Tom itu kalau mau kita mendaftar TKTPA, masa mau kita mengaji di masjid sama mewisuda sama anak-anak TK? Jadi bagaimana caranya Ustaz? Panggil remaja masjid, bawa ke rumah, suruh ajar kita ngaji. Kasih uang tak 300 ribu per bulan. 300 ribu Ustaz. Eh, nah hitung lagi tuh ada si maskot, si mandri mandri na kosok. Oh. La ilaha illallah. Nah lebih mahal itu pembeli pulsata dari pintar ki mengaji. Begitu kita sudah belajar ngaji, tiba-tiba ajal menjemput Allah sudah catat niat kita untuk belajar. Nah sekarang Pak banyak orang gelarnya bertumpuk-tumpuk, begitu disuruh mengaji tidak tahu. Bagaimana mau bisa selamat menghadapi sakaratul maut? supaya bisa menghadapi sakaratil maut usahakan sehari ada kita membaca Al-Quran mungkin selesai sholat satu ayat selesai sholat subuh satu ayat saja ambil Quran Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Sadaqallahul Azim satu ayat maksudnya Selesai sembahyang duhur ambil lagi Quran tak. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Satu hari berapa ayat? Lima ayat. Sepekan berapa ayat? 35 ayat. Satu bulan 150 ayat. Syukur alhamdulillah kalau kita buka terjemahannya. Besok-besok bertengkar ki, apa hukumnya ini? Haram. Betul kok haram. Apa ayatnya? Tidak ku tahu, yang penting pernah ku baca. Tambah ilmu, Pak. Ngaji. Setiap Pak, ngaji Pak. Biasanya kita Ramadan pi baru mengaji. Tamak kurangi Pak, kurama lagi. Kapan lagi mengaji? Tahun depan. Bagus tapi yang dicintai Allah adalah yang berkelanjutan. Berarti jangan seperti mahasiswaku. Ramadan saya tanya, nah tanya Kak Ustad, berapa juz satu hari kita Ustad? Saya bilang tidak bisa kasih satu juz. Beberapa ayat Cina bilang ku kalah gitu, boleh jagomu. Berapa? Dia bilang saya tak dua juz satu hari Ustad. Eh, jagomu. Sampai juz apa kau sudah baca? Dia bilang juz nangka sama juz al-fukat. <laughs> kurang ajar Bapak Ibu yang saya muliakan kembali lagi persoalan sakaratul maut ya nah yang berikutnya menghadapi sakaratul maut dengan baik mulai sekarang Pak perbanyak amal kebaikan kalau perlu baca doa kalau majelis taklim saya pasti dia hafal ini ada namanya doa sakaratul maut berkaitan dengan kematian itu kalau ibu punya buku tahlil di halaman-halaman terakhir itu kan ada di situ doa selamat dalam doa selamat itu banyak sekali yang kita minta yang berkaitan dengan kematian. Taubatan kablal maut, warahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Kalau ini dikabulkan Allah, aman bagi Pak. enggak ada persoalan. Kalau sudah dikabulkan doa ini oleh Allah, aman. Taubatan kablal maut. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Bugis nacap puri deceng. 60 tahun umurnya. 55 tahun pan rasu-rasu lima tahun taubatan nasuha menghapus dosa-dosanya yang telah lalu taubatan kablal maut ya Allah berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati warahmatan indal maut dirahmati disayangi ketika dicabut rohnya wa magfiratan ba'dal maut dan diampuni dosanya setelah mati enaknya toba kita sebelum mati begitu dicabut nyawanya diringankan begitu sudah meninggal diampuni segala dosa-dosanya apal jini doa ibu apal ya sedikit yang hafal supaya dihafal itu nada panggilnya telepon tak rekam sendiri ki suara tak baru kasih pak nada panggil itu begitu sepuluh kali kita terima telepon satu hari sepuluh kali kita terima telepon dalam satu jam sepuluh kali kita itu dengar doa tak lewat-lewat mungkin kalau kita tidak hafal kalau tak sepuluh kali didengar satu jam nah belum pak kita hafal prosesornya otak tak perlu diperiksa barangkali lambat kilodi ya nah ini ya perbanyak doa itu Ibu, bapak yang saya muliakan, sakaratil maut. Ketika dicabut rohnya, nah itu mati. Keluar maki, keluar minyawata dari badan, itulah mati. Definisi mati menurut Imam Al-Ghazali berpisahnya jasad dengan roh. Datang maki melayat. Kalau ada orang meninggal, datanglah kita melayat. Sangat disayangkan, kita datang melayat satu. Tambah-tambah dosa. Dua, menginjak-injak sunnah Nabi. Tiga, tidak ada manfaat buat orang mati Kenapa saya bilang menginjak-injak sunnah Nabi? Datanglah orang kaya. Mohon maaf ini. Kudungnya hitam. Roknya hitam. Bajunya hitam. Tasnya hitam. Kacamatanya hitam. Payungnya hitam. Serba hitam. Siapa ajar kita? Nah begitu kuliah orang bule di televisi. Bule kika. Yang disunahkan oleh Rasulullah berpakaian putih-putih. Artinya tidak berdosa pakaian hitam tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau kita pakaian putih coba lihat orang Cina tahu kalau ada meninggal pak putih-putih semua itu padahal dia bukan umat umat Islam dia bukan umatnya Nabi mereka yang laksanakan sunnah Rasul tidak berdosa jika kalau pakaian hitam tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau kita pakaian putih yang lebih parah pak itu ABG tidak pakai jilbab pak kudung nah simpang kudungnya di kepalanya karena licin jatuh nah ikat di lehernya jatuh lagi nah ikan di perutnya jatuh lagi nah bilang apa pak dodongi sekali nak kantongi bajunya sempit celana juga sempit pas duduk di depannya laki-laki duduk duduk kelihatan celana dalamnya baru banyaknya lagi dakinya coba mak itu anak-anak BG sekarang nah suka anak pakai celana-celana sempit heran saya waktu ku kecil itu celana pak celana kayak celananya merama itu pak yang biar kepala bisa masuk sekarang sempit sekali saya ada mahasiswa aku diundang saya panggil, "Dek, Dek, bagaimana caramu pakai itu celanamu bisanya masuk?" Dia bilang, "Kampungannya Pak Ustaz." "Iya, bagaimana caramu?" Dia "Ini dikasih kantong plastik, Pak." Saya bilang, "Sekalinya besok-besok mau kau boker enggak dapat kau kantong plastik?" Ujung kina lemu dongo. <laughs> Masya Allah. Yang kedua, tadi menginjak-injak sunnah Nabi. Yang kedua, datang melayat, tambah-tambah dosa. Kenapa saya bilang tambah-tambah dosa? Datang saja macalla-calla. Ada orang lewat pakai jilbab, nak bilang ku tahu itu nak pakai jilbab. Kenapa kakak rinyol ki rambutna? Satu mituran nak celah pak. Lewat lagi yang satu nak bilang, dia itu gelangnya kayak pelek sepeda palsu itu dong, bukan emas. Kenapa toh kalau palsu nak susah kika? Urusannya orang. Ada lagi lewat nak bilang, lihat itu kudungnya kayak umbul-umbul. Semua mau nak celah. Dikasih lagi kue masih nak celah kuenya orang. Hmm kayak basi midi baru tiga jina makan mak doko topan lisu pati <laughs> Masya Allah ada pecala-cala di sini bu ada tidak ada kandala-kandala <laughs> kalau tidak ada motor lolos <laughs> biasa majelis taklim saya saya bilang ibu kalau datang melayat ibu ngaji baca yasin berjamaah tidak bisa baca yasin Ustaz baca al-fatihah tambah kulhuallah tiga kali niatkan untuk orang meninggal tidak bisa juga Ustaz baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah berapa kali sebanyak kita mampu tidak bisa juga Ustaz diam-diam maki tidak bisakah juga diam-diam cepat maki pulang <laughs> begitu saja rumusnya toh tidak bisa mengaji diam ki tidak bisa diam cepat maki pulang dan ditunggu pembagian konsumsi balala coba ibu yang saya muliakan ya kemudian yang ketiga kenapa saya bilang tidak ada manfaat buat orang mati bagaimana ada manfaatnya tidak ada ikut sholat jenazah bagaimana orang lain mau sholat jenazah keluarganya saja tidak ada ikut sholat jenazah anaknya sibuk ngurus tenda mantu mantunya sibuk ngurus ambulans istrinya sibuk ngurus konsumsi tidak ada ikut sholat jenazah kalau datang Ki Melayat sholat jenazah Ustaz saya tidak tahu sholat jenazah Ustaz ikut saja sama imam takbir empat kali yang penting jangki ruku kalau ruku kipak malu sendiri gitu <laughs> ya ketawa Pak Rizka ini siapa tahu besok-besok salah jenazah ki sok tahu baru ruku ki malu sendiri gitu dan seperti Abu Nawas sok tahu baru tidak tahu takbir pertama imam takbir tongnya Abu Nawas Allahu Akbar takbir kedua imam Allahu Akbar ruku Ibu Nawas dalam matinya ih kenapa saya saja ruku ini sekalinya takbir ketiga imam Allahu Akbar dia bilang tak kalah ini sujud mas sekalian <laughs> selesai sholat ditanya Ibu Nawas kenapa kau ruku dan nah, ada rukunya orang sholat jenazah dia bilang ini orang banyak sekali dosanya tidak diampuni beda kalau tidak ruku ki supaya habis dosanya sekalian mas sujud <laughs> jawaban orang kepepet <laughs> nah, dengar baik-baik kursus kilat pak kursus kilat salat jenazah anda tidak tahu salat jenazah kursus kilat takbir pertama Allahu Akbar baca Al-Fatihah tak lewa-lewa makin kalau tidak hafal ke Al-Fatihah pak berhenti makin jadi Islam kalau Al-Fatihah kita tidak hafal takbir kedua Allahu Akbar salawat kepada Nabi ada barangkali yang tidak tahu salawat ini ada seperti mahasiswa aku ujian skripsi saya pengujinya saya dek supaya berkah ini ilmu ku kasih kau salawat kau kepada Nabi dulu saya bilang salawat kepada Muhammad ah, salah lagi salawat kepada Muhammad salah kok Nabi bilang yang mana Pak Ustaz saya bilang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad langsung dia bilang oh diganti nih Pak aku bilang bukan diganti kau yang dongok dong pala ada pintu salawat diganti ah kalau mau salawat lengkap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid salawat seperti yang kita baca ketika tahiyat itu versi panjangnya mau yang pendek cukup Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad selesai Takbir ketiga, doakan orang yang meninggal. Minimal kita baca doa, Allahumma gefirlaha. Ya Allah, ampuni dosa orang meninggal. Takbir yang keempat, boleh berdoa boleh langsung salam selesai Ustadz tidak buat rumahnya Ustadz di teras ki boleh di terasnya Ustadz tidak ada air boleh tidak ada wudhu Imam Syafi'i mau salat jenazah mensyaratkan wudhu Imam Malik boleh tidak wudhu karena menurut beliau salat jenazah itu bukan salat tapi hanya doa berdoa tanpa wudhu pun sah selesai mau kiaman ikut saja Allah maha adil bu saya di Makassar ini hampir tidak pernah lihat perempuan sholat jenazah. Selalu dominasi laki-laki. Ingat, ketika waktu kita hidup tidak pernah sholat jenazah, nanti meninggal kita tidak ada ton sholat Kalaupun ada belum tentu ikhlas. Sholat jenazah. Nah ibu bapak yang saya muliakan, selesai disolati, berikutnya dimandikan, dikafani, disolati, diantarlah jenazah. Begitu diantar, ibu-ibu mulai menangis fitrahnya memang manusia wanita lebih gampang menangis daripada laki-laki Allah tidak melarang menangis boleh mengeluarkan air mata yang dilarang Allah adalah mengucapkan kata-kata tidak menerima keputusan Allah ada pernah orang meninggal suaminya bu canggih sekali menangisnya ini mami kacapi jadi sindri nih halo ana mati to jento jemi mi manggenu ana tena ana ku nasihati ku bilang bu sabar ki sabar ki semua orang akan meninggal dia lihat marah-marah ibu langsung dia bilang pintar mak itu ustaz coba bedek mamakmu mati ku bilang sudah mi pale deh pulang mak <laughs> nasihati marah-marah boleh boleh menangis ya dilarang meraung-raung tidak boleh mengeluarkan kata-kata ada orang meninggal suaminya kenapa dulu suamiku meninggal kenapa bukan yang pabotoro dulu tidak boleh begitu ada orang meninggal kalimat satu-satunya yang dibolehkan dan disunnahkan alladzina idza azabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu saja yang diperbanyak selesai diantarlah jenazah begitu diantar jenazah di Makassar ini masih ada yang selihat teriak wah tunggu dulu mana kelapa gula beras ya aku lupa bawa parang mau diapa ini gula kelapa beras kayak tuh ini orang mati mau bikin bubur di kuburnya La ilaha illallah. Banyak saya begitu, Pak. Kenapa bawa gula, kenapa beras? Saya tanya Profesor Dr. Abu Hamid, pakar antropologi Unhas. Prof, kenapa orang dulu bawa, bawa kelapa kalau orang meninggal? Dia bilang, Ustaz, dulu itu banyak babi, babi hutan. Biasanya kalau dimakamkan malam hari, siang hari digali babi hutan. Atau malam harinya di babi gali babi hutan. Agar tidak digali babi hutan, disirami air kelapa di atasnya, lalu dibuang itu kelapa itu yang dimakan babi sekarang di Sudiang Pak tidak ada mie babi hutan. Lebih baik itu gula kelapa beras, bikin bubur, kasih remaja masjid, berpahala. Diantarlah jenazah. Ini lagi yang perlu dikoreksi. Begitu diantar jenazah, anak muda bonceng tiga, naik motor, di tengah yang gondrong, ambil kayu dua meter, ikat kain putih, lewat di jalan, mau minat tusuk matata pak. La ilaha illallah. Yang lebih parah itu naik PT-PT. Karena penuh PT-PT di atap nih pak di depan itu gondrong nabuka buka bajunya nah ika nah buka ikat rambutnya baru nah putar bajunya orang mati orang mati woi mikir kau kodala mikir kau orang mati Masya Allah kenapa ngantar jenazah bikin takut katanya Islam rahmatan lil alamin katanya Islam agama kedamaian kenapa kita ngantar jenazah bikin takut orang Masya Allah tiga itu orang rewa di Makassar ini pak kalau antar jenazah di jalan raya Makassar ini pak tiga golongan orang paling rewa yang pertama Pak pengantar jenazah. Yang kedua supporter PSM. Oh rewatong ini Pak, apalagi kalau dikalah mundur memang maki. Yang ketiga yang paling rewa pemadam kebakaran. Ay, biar supporter mundur tonji. Mantam aku ditabrak gratis kok. Nah ibu bapak yang saya muliakan. Rasulullah mewasiatkan kepada kita mengantar jenazah perbanyak kalimat tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak usah buru-buru kenapa mesti buru-buru ini orang sudah siap lahat, ah, liang lahatnya sudah siap pemakamannya sudah siap tempatnya tidak usah buru-buru makanya kalau ada meninggal pidato ke orang yang disegani saudara-saudara sekalian terima kasih anda mau mengantar jenazah tapi tolong jangan mengganggu pengguna jalan yang lain coba lihat orang Tionghoa apa kalau ada meninggal bagusnya cara pengantaran jenazahnya tidak ada orang dirugikan kita bikin takut sekali pak Nah, ibu bapak yang saya sampailah kita di area pemakaman. Ini lagi yang perlu diluruskan. Begitu sampai di area pemakaman, berapa banyak orang injak-injak kuburnya orang. Padahal itu haram. Ada yang sampai duduk-duduk sambil merokok di atas kuburannya orang. Haram sama dia duduk di api neraka. Kalau kita pergi mengantar jenazah, begitu sampai di area pemakaman, disunahkan Rasulullah mengucapkan Assalamu alaikum ya ahlal kubur Semoga keselamatan bagi kalian penghuni kubur. Bagaimana Ustadz kalau padat sekali pemakamannya Ustadz tidak bisa lewat? Ya sudah tidak usah lewat. Cukup dari luar saja doa kalau orang meninggal. Bagaimana yang antar jenazah Ustadz? Memikul jenazah. Dia darurat. Boleh. Sudah itu sampai di area pemakaman dimakamkan. Begitu dimakamkan, diuruk, ditimbun, selesai. Teriak milagi orang. Cerek, cerek. Mana itu cerek tadi? Ini, ini, ini, ini. Sudah. Mana cucunya? panggil cucu pertamanya eh datang sama cucunya sirangi nenekmu cepat nak sirangi sirangi nenekmu anak durhaka nasiran neneknya eh suka siran-siran kubur ini apa beda gunanya nah bilang anu Ustaz supaya dingin kubur kalau betul itu air kasih dingin kuburnya orang mati, sekali pasangi PDAM 4 di situ. Kasih kasih air PDAM di situ empat lubang. Tapi demi Allah, air tidak ada lagi hubungannya dengan orang meninggal biar orang baik biar orang biar banyak airnya biar sampai banjir kalau orang meninggal orang jahat panas kuburannya tapi kalau orang baik biar gersang tapi dia akan disejukkan hidupnya di alam kubur sudah itu ada lagi kembang bunga-bunga kasih kucapa itu bunga siran-siran bunga mau dia apa beda itu wah baru disuntik kayak itu artis la ilaha illallah itu tidak diajarkan Rasulullah kalau mau yang bermanfaat ambil tanah nasangugi kemu-kemu tanai genggam itu batu atau tanah tanah-tanah itu genggam lalu baca kulau subrat bil falak simpan di atasnya itu lebih bermanfaat daripada kita siram-siram air-air sudah itu ah kembalilah pengantar begitu kembali pengantar masuklah kita proses kedua yang pertama tadi sakaratil maut yang kedua adalah alam kubur di alam kubur banyak yang saya paham dia bilang Ustadz di kubur beda tidak disiksa aja Ustadz di neraka pi siapa bilang neraka itu pak aslinya kuburan panjar DP di memang masih cicilannya pak kalau orang baik mati kata Nabi ditidurkan lalu dibahagiakan seperti tidurnya pengantin baru tapi kalau orang jahat ditidurkan lalu dibukakan pintu neraka sehingga apinya neraka sudah memanasi dia siapa orang paling tersiksa dalam kubur yang pertama orang yang tidak bersih ketika dia kencing yang selalu saya istilahkan kencing sopir coba itu sopir pak kalau bawa mobil mau kencing singgah nah buka saja pintu mobilnya tengok kiri kanan aman tak miami pak tak miami menteng berdiri sambil seperti orang mau kecurian pak masih ada satu dua tetes nah daktik saja masuk sih. kenapa nah didaktik bagaimana Ustaz tidak dapat air eh diajarkan dalam pikir kalau kita dalam perjalanan mau buang air kecil tidak dapat air ambil daun tiga lembar bagaimana caranya tiga lembar itu mohon maaf bukan bermaksud porno ini pendidikan pikir ambil daun pertama gosok ke bawah hmm ambil lagi daun kedua gosok ke atas ambil daun ketiga gosok lagi ke bawah jangan gosok begini tambah hancur dia tapi <laughs> dengan catatan sebelum dipakai itu daun periksa baik-baiki dulu siapa tahu ada cambulu buluna <laughs> ya jangan ketawa bu ini urusan laki-laki <laughs> sekarang alhamdulillah ada namanya tisu basah ya nah, ini yang pertama suatu saat Nabi lewat di pemakaman Nabi singgah Saudara-saudara sekalian, Anda ada, ada yang tahu siapa pemakam siapa kubur ini? Si fulan ya Rasul. Nabi lalu katakan seandainya kau dikasih pendengaran seperti saya, kau tahu betapa disiksaannya ini orang. Kenapa ya Rasul? Apa dia tidak sholat? Oh, bagus sekali sholatnya. Apa tidak puasa? Ramadan bahkan sunnah Senin Kamis dia lakuni. Lalu kenapa dia disiksa ya Rasul? Karena dia tidak bersih ketika dia kencing. Hati-hati Pak. Ini yang selalu kencing berdiri tidak ada jika kalau perempuan tuh bagaimana itu modelnya kalau perempuan kencing berdiri banjir ki pak ini laki-laki ini pak makanya dilarang dalam agama kita kencing berdiri kenapa dikhawatirkan ketika kita kencing tersentuh pakaian kita satu tetes pun tidak boleh dipakai sholat meskipun satu tetes karena itu najis nah sidan juma sidan jamaah sia yang saya muliakan yang kedua orang yang disiksa di alam kuburnya nanti adalah al mutahawilu bis sholat yang menganggap enteng sholat. Siapa yang dimaksud menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat lima waktu wajib. Mereka sudah tahu meninggalkan sholat itu dosa. Tapi mereka tidak tetap tidak mendirikan sholat. Mari kita lihat dari lima rukun Islam. Sholat inilah yang paling banyak dilalaikan orang Islam. Coba lihat pak. Ada orang sudah haji. Puasa Ramadannya tidak ada lepas. Rajin sedekah. Baik sifatnya kepada sesama manusia. Tapi tidak sholat Biasa kalau ada orang tidak sholat saya berpikir, Masa Allah kejamnya itu manusia. Sudah dikasih begitu banyak nikmat dari Allah. Pernah bayangkan ini nikmatnya Allah nak kasih ibu? Luar biasa. Coba pak, apalagi kita profesi medis pak. Eh, kalau kita lihat ini badan kita Allah katakan, pi ahsani takwim. Saya ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna. Coba kita lihat namanya nikmat gigi. Coba gigi kita gusi tumbuh tulang. Bayangkan pak, daging tumbuh tulang tidak ada orang tanam kelapa tumbuh mangga tapi ini gusi daging tumbuh tulang dan alhamdulillah tumbuh dan panjangnya dibatasi bagaimana ini seandainya gigi tak tumbuh seperti rambut? gondrong semua di mulut pak mas saya biasa bayangkan bagaimana sendiri tumbuh terus ini mulu, pak tidak bisa mas saya ceramah Alhamdulillah dibatasi tumbuhnya. Bapak pernah bayangkan namanya nikmat hidung baiknya ini hidung tak tempatnya lagi sempurna bagaimana seandainya dibawa ketek Allah kasih kita luar biasa nikmat ini Bapak pernah apalah yang namanya ginjal Pak saya pernah dikasih tahu dokter itu ginjal konon kabarnya kita makan coto konro sop saudara demi Allah ada racunnya Ustaz siapa yang memisahkan itu ginjal kalau dia baik keluarkan melalui pintu depan atau pintu belakang tapi kalau dia tidak baik menjadi racun dikeluarkan tapi kalau dia baik dimanfaatkan seluruh tubuh kita. Siapa punya tepung situ? Ginjal bapak taunya saja makan. Allah kasih lagi dua. Kalau rusak satu masih ada siripnya. Bapak pernah bayangkan namanya nikmat jantung. Kita bekerja terus, kita tidur, kita pingsan, jantung tidak pernah berhenti bekerja. Allah cuma minta syukuri dengan cara apa? Masam pajakku. Sholat kita. Dan sholat ini alhamdulillah paling gampang dilakukan. Tidak seperti haji perlu puluhan juta ada puluhan juta pendaftaran tutup tidak berangkat ki. Salat yang penting mau ki. Ada malah salat di sini. Kapan orang Islam banyak tidak salat? Survei membuktikan ibu-ibu kalau selesai haid tak kala enak lima hari nak tambah bonus dua. Nah bilang suaminya kenapa belum sembahyang bu? Biasanya lima hari ji. Apa nak bilang orang belum bersih. Masih ada ini sedikit sedikit. Nah bilang suaminya balik-balik kau tuh. Nah bilang apa balik-balik kau kasih lihat ini. La ilaha illallah. Siapa kita bohongi? Allah tahu. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Kalau ada sepak bola. Banyak sekali laki-laki di stadion tidak sholat gara-gara sepak bola. Allah tidak larang menonton. Menjadi haram nontonan kita. Karena kita tidak sholat. Kapan lagi orang Islam banyak tidak sholat? Kalau ada pesta-pesta. Pesta pengantin. Ya, dia, dia dampul muka nak berdapipa nomor empat. Nah cukur alisnya. Baru nak kasih tikungan motongi saingan Kris Dayanti baru arti merasa dirinya artis baru antri beli minyak tanah mana bisa nggak sholat nih kasihan gara-gara pengantin orang yang pengantin baru dia tidak sholat ada malah sholat di sini bila maki apalah santa ku tangkis ki dia ki jangan ketawa serius kayak ini dia ki apa ustaz ustaz tidak bisa kena air tayamum tidak bisa berdiri duduk Bagaimana caranya? Duduk Ustaz, tidak mau terlipat kakiku, pakai kursi. Bagaimana caranya Ustaz? Eh duduk Ki. Takbir, Allahu Akbar. Kalau ruku, kepala yang dikasih goyang sedikit. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sujud, bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Namanya sholat duduk. Tidak bisa kan duduk Ustaz, baring. Bagaimana caranya? Misalnya sana kiblat. Nah, kepala tak di sini, kaki di sini. Tangan masih bergerak, mulut masih mengucapkan kata-kata sholat. Tidak bisa juga Ustaz. Silahkan sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matanya mami nak kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu hamidah. Akbar. Itu namanya sholat pakai isyarat. Tidak bisa juga Ustaz. Sholat dalam hati. Mana namanya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam, seluruh bacaan sholat dibaca dalam hati. Tidak bisakah juga sholat dalam hati Ustaz? Bungkus baik-baik, bawa di kubur. Mati itu toh apalagi alasan tak tidak mau sholat tidak ada pak demi Allah di akhirat kelak yang pertama kali sekali diperiksa adalah sholat kita nah dari alam kubur masuk ke proses ketiga pintu ketiga itu adalah padang masyar di padang masyar kelak seluruh manusia dari Adam sampai kiamat dikumpulkan di satu tempat dan pada saat itu kepala kita sudah berubah wujudnya pak ada yang nanti mukanya seperti tikus Siapa tikus ini? Para koruptor, pencuri, mukanya seperti tikus. Ada juga mukanya nanti seperti anjing. Siapa yang muka seperti anjing ini? Mereka yang penjilat, suka sogok dan menyogok. Nah, ini mukanya nanti seperti anjing dan lain-lain sebagainya. Nah, pada saat itu seluruh amal kebaikan kita diperlihatkan seluruh amal-amal yang telah kita lakukan diperlihatkan dan yang paling tersiksa di pada masa ini orang yang pernah mengambil barangnya orang lain. Kenapa? Karena seluruh barang yang pernah kita ambil Pak disuruh pikul sambil menunggu pengadilan. Bayangkan nih Pak, dari Adam sampai kiamat kita diadili satu loket. Kalau kita bayar listrik biasanya 30 orang jadi di situ bayar empat loket, biasa masih antri kita berjam-jam. Ini dari Adam sampai kiamat, satu loket dan pada saat itu sambil nunggu giliran dipanggil, Disuruh mati pikul itu Pak yang pernah diambil. Saya waktu baca hadis ini saya bayangkan bagaimana itu yang koruptor tak 200 miliar di disuruh pikul nanti itu Pak. Korupsinya 200 miliar. Nah bilang anak mahasiswa aku ringan itu 200 miliar rupiah. Dikantongi jika lo uang 100 ribu. Saya bilang jangan ya, kau bayangkan itu kalau 200 ribu itu 200 kalau, kalau uang 100 ribu kalau uang koin uang koin 2 miliar berapa karung itu Masya Allah pejabat-pejabat yang pernah ngambil rumah yang pernah ngambil mobil nah, lewat nanti yang bapak-bapak pernah ngambil barangnya orang suruh pikul pas lewat tetangga tak ngambil bilang pantas hilang kursiku ternyata ada kisah kita <laughs> makanya kalau ada yang pernah ngambil barangnya orang kasih kembali besok pak selama tidak dikembalikan disuruh pikul itu dan pada saat itu kita diadili satu demi satu siapa dulu yang dipanggil bukan nenek tayang duluan mati siapa dulu yang dipanggil nama-nama Islam Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Siti Fatimah, Mutmainna itu dulu yang dipanggil kita yang namanya Noni, Ningsi, Nining, Tuti, Rudi, Pribokok ngasing kok cilaka Eh, bagaimana ministas yang terlanjur mina mata? Nanti kalau ulang tahun ki deklarasikan tambah Muhammad di depannya demi Allah itu kewajiban orang tiga kepada anak kan ada tiga satu diantaranya memberi nama yang baik setelah itu proses pengadilan lalu kalau orang baik diberikanlah kitabnya dengan menerima tangan kanan lalu dia masuk ke dalam surga tapi kalau orang jahat diberikan kitabnya dari tangan kiri atau dari belakang dimasukkan ke dalam neraka itulah sebabnya setiap kita sholat kalau mau wudhu kalau wudhu kita kan ada doanya itu ketika basuh lengan ya Allah berikanlah kitab kebaikan saya menerima tangan kanan anda di depan ketika kita masuk tangan kiri janganlah engkau berikan kitab kebaikan kebaikanku menerima tangan kiri atau dari belakang itu doanya lima kali kita sholat dalam sehari semalam masa Allah tidak mengabulkan doa kita lalu selesai itu prosesnya maka yang masuk surga masuklah ke dalam surga yang neraka masuklah ke dalam neraka tapi ketahuilah bapak ibu sekalian kalau kita orang Islam sudah mengucapkan dua kalimat syahadat diyakini sampai mati Nabi menjamin pasti masuk surga. Cuma pertanyaan berikutnya, kapan masuk surganya Ustaz? Nah, ini yang jadi soal. Kapan masuk surga? Sudah pakai dicuci. Di mana dicuci? Di neraka. Bagaimana proses cucinya? Tergantung kotorannya. Saya kasih logika sederhana. Bajuku saya yang saya pakai ceramah, paling rendam rinso, kucak sedikit, bersih Tapi yang selalu saya pakai pergi ke sawah, ada doda membandel, mamaku biasa nakalantang nih Tahu proses kalantang ibu? Itu kalantang proses orang dulu malam hari direndam air panas. Pagi hari disikat, dilipat, diperas, diinjak-injak, dibanting, baru dicuci satu hari, dijemur. Malam hari diembunkan, besok baru dibilas, barulah bersih. Begitu juga kita nanti di neraka. Kalau sedikit jidur sata ya ditempelin saja, eh, mas mau ke surga. Tapi kita yang banyak dosanya di kalantang dulu pak dibanting dilipat dipaksa tak bah, masuk tapi babak belur maki tergantung dosanya kita tapi ketahuilah kata Nabi satu kali di neraka satu hari di neraka seribu tahun ukuran dunia dan bagaimanakah hukumannya itu neraka palu-palunya mungkar dan nakir kata Nabi tujuh kali beratnya dunia dan isinya Nabi menjelaskan satu kali di palu-palui tak lempar tujuh tahun baru sampai Nah bilang anak santriku, eh nah itu Ustaz bisa kita main playstation dulu. Saya bilang tidak, selama tak lempar kau dibakar kau juga kau dalak. <laughs> Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya banyak hal yang kita inginkan, ingin uraikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Akhirnya kita simpulkan pembicaraan kita. Yang pertama, Malaikat Jibril pernah nasihat kepada Nabi, Muhammad, if al masita fa inna kamayyitun silahkan lakukan apa yang kamu lakukan tapi ingat pasti kamu mati mau tidak sholat silahkan mau nipu orang silahkan mau maksiat silahkan mau korupsi silahkan mau tidak sholat silahkan silahkan Allah kasih kebebasan tapi ingat pasti kamu mati coba maki pak bayangkan ini badan tak ibu-ibu muka tak yang selalu kita dempul kita kasih salon tiap bulan, rambut kita yang selalu kita keramas dan lain sebagainya, badan kita yang selalu kita kasih parfum, kita tutup baju yang mahal-mahal, pas mati ki, ini ini pipita yang cantik-cantik, mati ki, dagingnya cacing punya urusan. Ini badan kita yang kita rawat mati demi Allah, cacing punya urusan. Jangankan dikubur, jenazah tak masih di rumah, ada teman tak datang melayat, nah pegang tak, Pada saat selesai dipegang jenazah kita, Jangan pikir dia mau langsung pegang mulut mukanya juga. Begitu jijinya, dia cuci dulu tangannya pakai sabun baru dia bisa pegang mulutnya kembali. Begitu jijiknya dengan badan kita setelah mati. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, "Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan?" Apakah sama orang beriman dengan fasik? Apakah sama orang beriman pura-pura beriman? Layas tahun kata Allah, tidak sama. Amal amanu wa amilus salihati palahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saya kembalikan mereka ke dalam surga yang mereka kekal di dalamnya. Wa amaladina ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, lalu dia fasik, saya kembalikan mereka ke dalam neraka yang mereka kekal di dalamnya. Yang ketiga, tidak usah banyak kita ingat ceramahku malam ini. Cukup sebelum kita tidur tanya diri kita masing-masing kematian adalah sesuatu yang pasti sudah siapkah saya menghadapi kematian dan apa bekal dalam menghadapi kematian sebaik-baik bekal adalah takwa salah satu diantaranya adalah memelihara sholat dalam kehidupan sehari-hari karena sholat inilah yang akan menjadi tiang agama kita yang menjadi kunci ibadah kita yang menjadi kunci sorga bagi setiap umat manusia Ketika dia tidak punya sholat, maka sia-sialah segala amal kebaikannya. Dan saya ingin yakinkan kepada kita semua, kalau selama ini kita masih malas sholat, pulang nanti dan sejak malam ini kita mulai pelihara sholat dengan sebaik-baiknya, yakinlah bahwa Bapak Ibu sekalian mendapat hidayah terbesar pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masturun billahi fi sabilil haq. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.